بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Alhamdulillah Bapak Ibu Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah Insyaallah kita mengajengakan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fikih Asmaul Husna Kita masuk pada pembahasan Allah As-Sayyid Itu Allah Sang Tuan Eh, beliau Syekh Abdul Razak rahimahullah hafizallah taala beliau mengatakan bahwa ismun ma'thurun fil hadith an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rawa Abu Dawud bisanatin jayyid nama Allah As-Sayyid adalah nama di antara yang terdapat di dalam hadith dari Rasulullah Wasallam dalam riwayat Imam Abu Dawud An Abdullah ibn Syikhir radhiyallahu anhu dari sahabat Abdullah ibn Syikhir radhiyallahu anhu beliau mengatakan ing talaqtu fi waqti Bani Amir ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqulna aku berjalan menuju itu uh, eh, perutusan Bani Amir menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakulna kata aku katakan ya anta sayyiduna. Engkau adalah sayyid kami. Faqala kata Nabi as-sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala. As-Sayyid yang hakiki itu adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala Rasulullah SAW Sayyid Karena Nabi adalah Sayyidu Bani Adam Dari kiamat kelak Nabi adalah Penghulu Tuannya, pemimpinnya Anak Adam Dari kiamat kelak Akan tapi Nabi Ingin men mendidik atau mengajarkan kepada para sahabat bahwa sayyid yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah ketawaduan Rasulullah sallam. Yang kedua menutup celah jangan sampai yaitu seorang terseret syaitan untuk bersikap hulu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk di antara itu kasih sayang Nabi dan bimbingan yang sempurna dalam mendidik seseorang untuk menjadi ahli tauhid agar benar-benar mengembalikan hakikat yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala sang pemilik ini uh, hak yang sebenarnya. Qulna kami katakan kepada Nabi afdaluna fadlan Engkau ya Rasulullah adalah orang paling utama di antara kami. A'dhamuna tulan. Engkau adalah orang yang paling agung di antara kami. Faqala Nabi katakan Qulu biqaulikum Au Ba'da qaulikum Silahkan kalian katakan dengan ucapan-ucapan kalian Lalu Nabi memberikan nasihat Wala yastajriyannakumus syaitan Jangan sampai syaitan mempermainkan kalian Menyeret kepada kekeliruan-kekeliruan apa sekalian? Ini diantara hadis yang di dalamnya yaitu ada nama Allah yaitu As-Sayyid. Ini sang tuan. Wajah an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma annahu qala fi makna qaulillahi ta'ala dari sahabat Ibnu Abbas Ibnu Abbas salah seorang di antara sahabat Nabi yang junior sehingga masih termasuk anak-anak sehingga ibnu Abbas pernah nasihati Nabi atau diboncengkan Nabi dan Nabi memberikan pelajaran-pelajaran dengan ungkapan ya gulam waina yang sebutan ini untuk orang atau anak yang kira-kira umurnya sekitar 9-10 tahun. Waina inni uallimuka bi kalimatin aku akan ajarkan berangko beberapa kalimat. Ibnu Abbas sahabat yang junior akan tapi beliau memiliki semangat yang tinggi di dalam masalah talabul ilmi sehingga dalam perjalanan menuntut ilmu, sekalian Ibnu Abbas bahkan pernah dalam rangka untuk mendapatkan hadis atau mencari hadis dari seseorang yang dituju, beliau rela tidur di depan pintunya sampai berdebu karena kena terpaan-terpaan Eh, angin yang menerbangkan debu-debu. Dan ini diantara semangat Ibn Abbas dalam mencari ilmu sehingga ketika dewasanya Ibn Abbas dikenal dengan Bahrul Ulum, lautan ilmu. Dan Nabi secara khusus mendoakan kepada Ibn Abbas, Allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'wil. Ya Allah ajarkan kepada Ibn Abbas Ya Allah fakihkan kepada Ibn Abbas tentang agama Berilah kefahaman tentang agama Dan uh, ajarkan kepada dia tentang takwil yaitu tafsir Sahabat Ibn Abbas pula Yang di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib Beliau yang menghadapi orang-orang khawarij untuk melakukan dialog yang kemudian dengan dialognya ibnu Abbas kepada orang Khawarij mengembalikan ribuan orang Khawarij ini kembali kepada jalan yang hak sisanya mereka tetap di atas kekeliruan kekhawaritannya dan ini termasuk di antara kepiawaian Ibn Abbas dalam masalah yaitu dialog. Beliau ketika itu berkomentar tentang ayat Allah Qul aghairallai abghi rabban Katakanlah apakah selain Allah aku mencari Rob? Kata Ibn Abbas Ilahan sayyidan ini apakah kepada selain Allah aku mencari sesembahan? Mencari tuan yang membimbing dan memimpinku Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta langit dan bumi, sang pemilik segala-galanya, sang pengatur segala-galanya. Bagaimana aku mencari sesembahan mencari tuan pembimbing pemimpin selain Allah taala. Fi qauli taala dan beliau mengatakan pula dalam ayat ini firman Allah taala Allahus Samad Allah As-Samad yang maknanya adalah Allah zat tempat bergantungnya seluruh para makhluk semua para makhluk mereka totalitas menggantungkan segala kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa lepas kebutuhannya kepada Allah walaupun sekejap mata karena termasuk di antara pengendalian detak-detak jantung manusia itu semuanya di tangan Allah taala tidak ada yang lain yang mengendalikannya sehingga ketergantungan kita kepada Allah kebutuhan yang mutlak apabila manusia menyadari kebutuhannya kepada Allah taala. Innahu as-sayyidul ladzi qad qamula fi sudadi. Kata Ibn Abbas ketika merangkan ayat Allah ayat itu Allah Samad, Allah tempat bergantungnya para hamba, Kata beliau, sesungguhnya Allah itu As-Sayyid, Sang Tuan, alladzi qad kamula fi sudadihi yang sempurna dalam yeni kepemimpinannya sempurna dalam yeni sifat ketuanannya yang dikatakan tuan sayyid itu yang mengungguli yang lainnya di atas ini berbagai macam perkara. Adapun Allah di atas segala perkara. Orang kata empat orang bilang bos, saya tuan bos, tuan. Karena dia memiliki keunggulan dalam ini apa yang dia maksudkan dengan panggilan tersebut. Tuan karena dia adalah penguasa yang menguasai Tuan karena dia pemilik harta yang lebih daripada yang lainnya dan seterusnya. Wa muradu Nabi sallallahu alaihi wasallam biqauli as-sayyid Allah Adapun perkataan Nabi pada adapun maksud perkataan Nabi pada perkataan beliau as-sayyid Allah seperti dalam hadis tadi ketika perutusan Bani Amir mereka menghadap Nabi dan kemudian mengatakan anta sayyiduna engkau adalah sayyid kami ya Rasulullah lalu Nabi mengatakan as-sayyid Allah eh anna su'dada haqiqatan lillah. Sesungguhnya kepemimpinan yang hakiki, keunggulan yang hakiki, tuan yang hakiki adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Fawwal malikul maula rabb. Allah adalah al-malik. Zat yang merajai dan menguasai dan memiliki. Allah Subhanahu wa taala zat yang merajai, menguasai dan memiliki. Al-Maula Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu wali itu tuannya segala para makhluk. Ar-Rabb Allah adalah zat yang menciptakan yang mengatur segala urusan sehingga segala kesempurnaan sehingga bergelar Tuhan yang hakiki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya seandainya manusia itu digelari Tuhan, itu Tuhan dalam yaitu lingkup status hamba yang penuh dengan segala kekurangannya yang sesungguhnya dia masih ada tuannya lagi yang hakiki yaitu Allah Subhanahu wa taala sehingga jangan sampai dari sisi orang lain yang menggali tuan dia itu bersikap hulu kepada seorang dan jangan sampai pula orang yang digelari tuan dia lalu merasa besar hebat lupa bahwa di atasnya segala-galanya itu ada Allah Subhanahu wa taala wal khalqu kulluhum abidun lahu sedangkan makhluk itu semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Mamlukuna makhuruna laisa bihim ghaniyah anhu fi badai amrihim wawal wujud hamba itu adalah semua hamba itu atau makhluk itu semuanya hamba Allah mereka dikuasai dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala makhuruna mereka ditaklukkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka tidak lepas tidak ada yang bisa lepas rasa kebutuhannya kepada Allah sama sekali semenjak awal keberadaannya di dunia semenjak awal penciptaannya id lam yujadhum lam yujadu wala fil baqa ba'dal ijad uh, wa illam yujidhum lam yujidu seandainya Allah tidak mengendaki menciptakan mereka mereka tidak akan ada dan mereka wala fil baqa ba'dal ijad dan mereka tidak akan terus langgeng ada setelah Allah ciptakan kecuali dia Allah kendaki bisa jadi Allah ciptakan lalu mati jadi Allah apabila Allah mendaki Allah ciptakan dia terus masih hidup berlangsung sampai waktu yang Allah tentukan. Ini semuanya sangat berkaitan dengan sangat bergantung dengan kehendak Allah, kekuasaan Allah. Ini kema ini kemaha kuasaan Allah taala. Wala fil awarid al-aridah asna al-baqa. Demikian pula di keberlangsungan dia ketika dia tetap ada di muka bumi ini semuanya sangat berkaitan dengan yaitu kekuasaan Allah taala muhtajuna ilaihi fi kulli syu'unihim makhluk ini totalitas mereka membutuhkan Allah dalam segala perkaranya yang seandainya satu perkara tidak diizinkan oleh Allah, Allah maka dia tidak akan mampu untuk mewujudkannya, tidak mampu untuk untuk melakukannya. Sehingga semuanya itu dengan kendali Allah SWT dan membutuhkan mutlak kepada Allah Ta'ala. Muftaqiruna ilaihi fi jami hajatihim. Mereka yang fakir, yang total bergantung mutlak membutuhkan kepada Allah dalam segala hajat-hajat mereka. La ghina lahum anhu tarfatain mereka tidak bisa lepas kebutuhannya kepada Allah Ta'ala walaupun hanya sekejap mata wal amru kulluhu ilaihi wahdah segala perkara semuanya itu hanya kembali kepada Allah semata wal khalqu kulluhum tawwa tadbiri ah, dan makhluk itu semuanya adalah hanya bisa mengikuti apa yang menjadi pengaturan Allah Subhanahu wa taala wa tahta tasarrufi dan atas kendali Allah ini uh, berlangsungnya para makhluk tersebut yu'ti wa yamna Allah yang memberi Allah pula yang menahan wa yahfad wa yarfa Allah yang merendahkan, Allah yang juga mengangkat manusia hamba. Wa yu'issu wa yudhil Allah yang menjadikan manusia memiliki izzah kemuliaan dan Allah yang menjadikan manusia terhina. Wa yuhyi wa yumit Allah yang menghidupkan dan mematikan wa ya'mur wa yanha Allah yang memerintahkan dan melarang wa yaqbid wa yabsut Allah yang menahan rezeki orang dan Allah yang melimpahkan rezeki orang sehingga ada orang yang gampang sekali dia dapat rezeki ada orang yang serba susah dia mendapatkan rezeki semuanya kembali kepada kekuasaan Allah Allah yang menahan Allah yang meluaskan rezekinya wa yukrim wa yuhin Allah yang memuliakan dan Allah yang menghinakan wayahdi wa yudil Allah yang memberikan hidayah Allah dan Allah yang juga yang menyesatkan hak wayabki atau hik wayabki Allah yang menjadikan orang itu bisa tertawa dan menjadikan orang itu yang menangis wayukhni wayufkir Allah yang menjadikan seorang itu dia kaya atau dia fakir al amru amru perkara itu semuanya perkara Allah taala wal mulku mulku Kerajaan itu totalitas adalah milik Allah Ta'ala. Wal abidu abidu dan penghambaan atau hamba itu semuanya adalah hamba-hamba Allah Ta'ala. Fawwa wahda tabaraka wa ta'ala alladhi eh, tahakkul saya saya sayada dan hanya Allah semata <clears throat> yang memiliki hak ini ke tuanan atau menyandang hak sebagai tuan yang hakiki. Ala tatuhiqu law sayyata mulkan wa khalqan wa tadbiran wa dhullan wa quduan wa inkisaran segala kerajaan penciptaan pengaturan perendahan uh, eh, kemudian uh, penunduan kemudian Eh, dan kebutuhan mutlak, mutlak hati para manusia kepada Allah total adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fawa subhanahu as-sayyid Allah betul-betul sayyid yang hakiki alladzi lau tasarruf wa tadbir fi hadzal qaun lanidalah. Hanya Allah yang mengendalikan dan mengatur apa yang ada di alam semesta ini yang tidak ada tanding bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa subhana as-sayyidul ladzi yanbaghi an tasrif ala wahdah at-ta'ah wadh-dhul wal khudu' la syarika lah. Dialah Allah Subhanahu wa taala as-sayyid yang selayaknya hanya Allah Subhanahu wa taala selayaknya hanya ditujukan kepada Allah semata ketaatan kerendahan ketunduk patuan yang tidak ada serikat bagi Allah sehingga tidak yang layak untuk benar-benar ditaati direndahkan diri kita dan kita tunduk sepatu-patunya kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Fakama anna subhana as-sayyid al-mutasarrif fil khalqi lanidalah. Sebagaimana Allah adalah sayyid yang mengendalikan segala urusan alam di alam semesta ini yang tidak ada tandingan bagi Allah. Fakadzalika yajibu ayyakuna as-sayyid al-ma'bud ala syarikalah. Sebagaimana tidak ada yang benar-benar mengendalikan dalam penciptaan tidak ada tandingan bagi Allah, maka wajib As-Sayyid Al-Ma'bud wajib bagi Allah menyandang dirinya sebagai As-Sayyid yang Al-Ma'bud yang disembah yang tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibn Abbas ketika berkomentar tentang ayat tadi qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' katakanlah apakah kepada selain Allah aku harus mencari Rabb sedangkan Allah adalah Rabbu kulli syai' Ya ini apakah kepada selain Allah aku harus mencari tuan menjadi sang pembimbing yang mengarahkan yang berhak mendapatkan penghormatan, pengagungan, ketaatan yang dirinya merendahkan diri di hadapannya kecuali hanya kepada Allah apakah ada apakah layak kepada yang selain Allah taala sedangkan Allah Rabbu kulli syai sebagaimana Allah Rabbu kulli syai Allah adalah sayyid yang layak para hamba semata-matanya memuliakan, mengagungkan, membesarkan, menundukkan dirinya semata-matanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari Dalam tafsirnya tentang ayat tersebut yaitu qul aghairal abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' yaqulu ta'ala zikru lin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qul Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan menyebutkan kepada nabinya qul katakan ya Muhammad liha ulail adilina bi rabbihim al-awsan katakan kepada orang-orang yang mereka itu menyimpang dari menyembah Allah Subhanahu wa taala kepada menyembah berbagai macam berhala-berhala. Katakan kepada para penyembah berhala itu yang mereka menyimpang dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-da'i ila ibadatil asnam wa tibai khutuwati syaitan. Yang katakan kepada mereka itu yang mereka itu menyembah kepada patung-patung dan mengikuti langkah-langkah syaitan aghairallahi abghi rabban apakah aku mencari Rob selain Allah Subhanahu wa taala yani asi wallah atlubu sayyidan yusawwiduni yang akan membimbing memimpin memenuhi kebutuhanku wa wa rabbu sedangkan Allah Rabbnya segala sesuatu wa wa sayyidu kulli dunahu mutabbiruhu wa muslihuhu sedangkan Allah adalah sayyidnya segala sesuatu dan uh, Allah sayyidnya segala sesuatu bukan bukan selain Allah taala Allah adalah pengatur dan yang memperbaiki segala-galanya bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mesti menyandarkan urusan mengharapkan ya ini apa yang kita inginkan kita hanya layak kepada Allah semata dan tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau mengatakan, "Qul Ya Muhammad liha ulail musyrikin billah fi ikhlasil ibadah la wa tawakkul alaih. Ya Muhammad, katakan kepada mereka orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah berkaitan dengan kewajiban untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan hanya bertawakal kepada Allah taala. Aghairallahi abghiraban. Wahai orang musyrik, Apakah patut Apakah kepada selain Allah aku mencari Rob? Eh atlubu Robban siwah Apakah aku harus mencari Rob selain Allah Ta'ala? Wa wa Rabbu kulli syai' Sedangkan Allah itu Robnya segala sesuatu Ini Yurab Buni Wa yahfaduni Sedangkan Allah yang telah memeliharaku, menciptakanku, memeliharaku, kemudian mencukupiku dan menjagaku, wa biru amri dan Allah yang mengatur segala urusanku. Ai la atawakkal illa alaih wala unibu illa ilaih li'annahu rabbu kulli syai' wa malikuh walaul khalqu amru Aku maksudnya aku tidak akan bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Aku tidak akan kembali kecuali hanya kepada Allah. Sekarang sungguhnya Allah adalah Rob segala sesuatu dan pemiliknya segala ciptaan dan segala perintah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu khalqu wal amru. Semua ciptaan yang ada itu adalah haknya milik hanya milik Allah Taala. Dan segala perintah-perintah urusan hukum-hukum perkara-perkara juga hanya hak haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana aku mencari Rob selain Allah Subhanahu Wa Taala? Wahada adalud dalil wabiyanul burhan ala butlani syirki wa andak ini adalah sejelas-jelas dalil, sejelas-jelas keterangan dari atau tentang keba atas kebatilan syirik dan kebatilan menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. It kaifa yuttakhad al-makhluq ad-dha'if niddan li sayyid al-azim al-khaliq al-jalil wa rabbil qadir. Bagaimana makhluk yang dhaif itu dijadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala As-Sayyid Sang Tuan Al-Azim yang Maagung Al-Khaliqul Jalil yakni Sang Pencipta yang Maha Tinggi wa Rabbul Qadir dan Rabb yang Maha Mampu atas segala-galanya. Bagaimana makhluk yang taif, yang lemah, yang tidak menguasai apa-apa dan tidak memiliki apa-apa. Semua kepemilikannya itu hanya sebagai pinjaman dari Allah Ta'ala Yang tidak bisa totalitas mengendalikan dirinya Dijadikan sebagai tandingan dengan Allah Yang kesempurnaannya tidak tertandingi sama sekali Sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagaimana menggugat orang-orang musyrik atas ketidakberesan mereka dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa yukhlaqun. Bagaimana mereka itu menyekutukan Allah? Apakah mereka menyekutukan Allah? dengan dengan makhluk yang tidak menciptakan apapun bahkan mereka itu diciptakan wala yastati'una nasran wala anfusahum yang surun mereka itu tidak mampu untuk menolong para penyembahnya sama sekali bahkan mereka menolong dirinya sendiri pun tidak mampu Bagaimana mereka jadikan sekutu bagi Allah Ta'ala? Mereka ini tidak menciptakan apapun alias tidak punya karya apapun sehingga Allah ketika ngelehkan orang-orang musyrikin diantaranya hadza khalqullah ini semua ciptaan Allah langit bumi kemudian tetumbuhan gunung-gunung. Lihat semuanya itu hadza khalqullah. Itu semuanya ciptaan Allah taala. Mada khalaqal ladina min duni. Lalu mana hasil karya ciptaan selain Allah taala itu mana? Mana hasil karya berala-berala yang mereka sembah? Wa yukhlaqun Bahkan yang mereka sembah itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Mereka itu tidak punya kemampuan apapun menolong kepada para penyembahnya. Bahkan kepada diri sendirinya pun mereka tidak bisa menolong sedikit pun. Wa in tad'uhum ilal huda. Kalau mereka itu kamu seru kepada petunjuk mereka layak tapi hukum mereka tidak akan mengikuti kalian sawaun alaikum ada'autumuhum am antum somitun sama saja wahai orang musyrik kamu menyeru mereka atau kamu diem, maka yang kamu sembah itu ya sama saja. tidak bisa menyambut seruanmu kamu tidak menyuruh mereka juga tidak akan berbuat apa-apa. Innalladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Ini sifatnya umum. Sesungguhnya semua yang kalian sembah selain Allah ada yang nyembah malaikat, ada yang nyembah nabi, ada yang nyembah api, ada yang menyembah air, ada yang menyembah wali, ada yang menyembah kuburan, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah hewan. Semua yang kalian sembah itu selain Allah itu ibadun amsalukum adalah hamba seperti kalian. Bahkan Sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan manusia lebih mulia di atas yang lainnya. Bagaimana manusia kemudian justru menjadikan selain selain Allah, selain dirinya, ini selain manusia yang lebih rendah dari mereka justru menjadi sembahan buat mereka. Nyembah api, nyembah air, nyembah binatang yang semuanya itu diadakan oleh Allah justru sungguhnya untuk kepentingan manusia huwa huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Dialah Allah yang telah menciptakan segala yang di bumi itu lakum untuk kalian. Bagaimana justru kemudian manusia menyembah kepada apa yang Allah ciptakan untuk kepentingan manusia. Matahari, bulan, bintang itu Allah adakan untuk kepentingan manusia. binatang Allah ciptakan untuk kepentingan manusia sehingga sungguhnya semuanya itu Allah adakan fasilitas untuk kehidupan manusia dalam rangka mewujudkan ubudiahnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah pemakmur di muka bumi. Fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sodikin. Coba sesembahan kalian itu kamu seru Lalu apakah mereka itu akan memenuhi silakan apakah mereka akan memenuhi panggilanmu jika kalian orang-orang yang jujur api jika yang kalian sembah betul-betul sesembahan yang sebenarnya arajulun yamshuna biha apakah mereka arajulun yamshuna biha apakah mereka itu berjalan dengan kaki-kaki mereka Amlahum apakah mereka amlahum aidin yaptishuna biha? Apakah mereka itu memiliki tangan-tangan yang bisa dipakai untuk ya ini memegang menggerakkan dengan tangan itu? Amlahum ayunun yubsiruna biha? Apakah mereka memiliki mata yang cara pakai itu melihatnya? Amlahum adhanun yasma'una biha? Apakah mereka memiliki telinga yang bisa untuk mereka mendengar? Qulidu syuraka akum summa kiduni falatundirun. Kata Nabi, serulah sekutu-sekutu kalian. Lalu silakan mereka itu membuat makar kepadaku. Silakan para sekutu-sekutu kalian itu kalian perintahkan untuk merancang membuat makar yang menimpakan kepadaku falatung dirun dan tidak perlu kamu tunggu-tunggu. Sekarang juga silakan yaitu sesembahan kalian perintahkan untuk membuat makar kepadaku. Ini ketegasan Nabi terhadap orang-orang musyrikin yang menyembah selain Allah Ta'ala yang biasa pula orang musyrik itu nakut-nakuti kepada para ahli tauhid awas kalau kalian mencela tuan-tuan kami bakal kualat diancam dengan menanam rasa takut kepada sesembahan-sembahan mereka kata Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika diancam seperti itu kata beliau ayul fariqaini ahaku bil amni di antara dua golongan ini mana yang lebih layak untuk merasa aman saya yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ataukah kalian yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala mana di antara dua kelompok ini yang paling layak merasa aman kalian saja durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan memiliki segalanya, tenang-tenang saja. Kok kami suruh takut kepada berhala kalian yang tidak punya apa-apa, yang tidak menciptakan apa-apa. Maka kata Ibrahim, mana di antara dua kelompok ini muwahid atau musyrik yang layak untuk gusar, layak untuk takut. Maka Allah tegaskan alladzina amanu walam uh, eh, yalbisu imanom bidulmin faulaika ulaika lahumul amnu wa mutadun yang layak betul-betul merasa aman dan mendapat dan hidupnya itu lurus di atas petunjuk yang lurus adalah orang yang mereka beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan syirik itu yang lebih layak untuk benar-benar yaitu merasa yaitu tenang, merasa aman, merasa lurus sehingga Bapak sekalian ahli tauhid mesti dia lebih berbangga dengan tauhidnya yang dia jadikan patokan dasar hidup itu adalah yang datang dari sang pencipta segala-galanya tempat dia bersandar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang kafir musyrik mereka tidak memiliki sandaran siapa-siapa kecuali kekuatan dirinya dan apa yang mereka jadikan sandaran sungguh sangat rapuh yang mereka perjuangkan juga hanya buatan-buatan mereka sendiri mereka rumuskan sendiri mereka yakini sendiri mereka perjuangkan dengan segala kekuatan mereka kalau mereka mati siapa yang diharapkan Kemana mereka akan mengharapkan kematian mereka memperjuangkan apa yang mereka perjuangkan. Kalau muslimin jelas yang disembah Allah, yang Allah punya agama, yang itu adalah yang kita perjuangkan mati hidup di atas segala-galanya maka Islam kita, tauhid kita harga mati dalam kehidupan kita adapun musyrikin memang tugasnya mereka bagaimana mengunggul-unggulkan menawar-nawarkan dan memaksa-masakan tentang syirik-syirik mereka yang sungguhnya tidak ada harganya sama sekali nggak berkualitas sama sekali dari sesembahannya dari ajaran yang mereka usung dari gaya hidup yang mereka ya ini uh, lakukan sungguhnya nggak berkualitas sama sekali hanya orang yang bodoh tentang ajaran Islam yang tidak berbangga dengan ini kehidupannya sebagai ahli tauhid yang punya sandaran Allah, yang punya nabi yang paling mulia, yang punya masyarakat contoh yang paling jelas dalam kehidupannya sehingga hanya orang-orang yang mereka memang betul-betul bodoh tentang perkara itu yang tidak berbangga atau bahkan mereka menyingkir-nyingkirkan apa yang sesungguhnya sangat berkualitas dan mulia. Fabi hadil ayat wa nadhairha wa nadhairuha ya'lamu anna tihanati hadan nas sayyidan ghairallah sawa'un minal makburin awil ahya ya'taqiduna fihi jalbun naf'i awid daf'ud dhar أو ي... يعلقون به حاجاتهم أو ينزلون به طلباتهم ورغباتهم أو يصرفونه له لجوئهم ودعواتهم أو يطلبون منه كشف غمومهم وقرباتهم يؤدوا شركا بالله العظيم واتباعاً لسبيل mubdiyah إلى jahim وهذا غاية الجهل والظلم إذ كيف يصفت آه، يسوي التراب برب الأرباب وكيف يساوي العبيد بملك الرقاب وكيف يساوي من لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض wala yamliku nasran wala mautan wala hayatan wala nusuran bisayyidil azim alladhi lahu maqalid alladhi lahu maqalidu samawati wal ardi wa biyadi asimmatal umur la syarikalah ayat-ayat yang telah dibawakan atau ayat tadi surat al-araf 191 sampai 197 dan yang semisalnya tentang ayat yang bicara tentang seperti ini membandingkan antara Allah dengan apa yang mereka sembah maka yuklam diketahui bahwa manusia yang menjadikan sayyid selain Allah apakah yang dikatakan sayyid itu adalah al-makburin yang sudah dikubur dari kalangan para wali-wali atau yang masih hidup yang mereka berkeyakinan bahwa wali-wali itu bisa mendatangkan manfaat menolak madarat lalu mereka menggantungkan segala hajat-hajat kehidupannya kepadanya atau mereka atau atau mereka itu yaitu mengharapkan segala impian yang mereka inginkan kepada mereka yang mereka itu dianggap dan mereka menyandarkan segala urusannya dan harapan yang dia minta kepada mereka itu yang mereka meminta dihilangkan kegundahan, kegelisahan, kesedihan orang yang mereka menjadikan hati mereka tertuju kepada mereka dengan keyakinan seperti itu itu terhitung syirkan billah telah menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung dan mereka hanya mengikuti jalan yang hanya mengantarkan ke jahanam dan orang yang mereka menyandarkan segala urusannya kepada selain Allah tersebut adalah ghayatul jahli wa zulmi di puncak kebodohannya di puncak kezalimannya kenapa bagaimana mereka menyamakan tanah dengan robnya para ini birabbil arbab dengan Allah SWT Tuhan segala galanya bagaimana makhluk yang menjadi tanah jasadnya ditanam di bumi menjadi tanah lalu disamakan dengan Allah Rabbul Arbab bagaimana mereka menyamakan hamba yang dikuasai dengan Allah Sang Maharaja bagaimana mereka menyamakan yang tidak punya apa-apa yang tidak yang tidak memiliki kemampuan untuk menolong walaupun dirinya sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit yang yang yang Allah SWT bagaimana mereka menyamakan selain Allah dengan Allah sedangkan mereka tidak bisa tidak memiliki dirinya apalagi orang lain walaupun hanya memiliki miskala zarrah walaupun hanya memiliki sekadar biji sawi apa yang di langit yang di bumi mereka tidak bisa memberikan pertolongan sama sekali mereka tidak bisa mematikan, tidak bisa menghidupkan, tidak bisa membangkitkan. Yang seperti ini bagaimana disamakan dengan Allah As-Sayyid Al-Azim yang semua langit dan bumi milik Allah Ta'ala yang segala urusan di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak sekutu bagi Allah Ta'ala mas kalian ini adalah as-sayyid yang hakiki maka Nabi SAW mengingatkan para sahabat ketika menggali beliau dengan sayyid Wahai para sahabatku silahkan kalian ucapkan apa yang kalian ucapkan Tapi jangan sampai syaitan menyeret kalian Sehingga melupakan Allah as-sayyid yang hakiki Hulu kepada makhluk Dan kemudian yaitu menyesatkan dia Sampai menjadikan makhluk sebagai sekutu bagi Allah Ta'ala Yang terakhir sekalian Buah yang mesti harus muncul dari diri kita Dengan nama Allah As-Sayyid ini Satu Wajibnya kita betul-betul mencintai Allah SWT Karena Allah As-Sayyid Tuhan yang mencukupi segala-galanya Ibaratnya bos yang mencukupi segala-galanya membimbing kita dari kebodohan mencukupi kekurangan kita kemudian menghilangkan kegelisahan dan kegalauan kita dan seterusnya maka tentu ini adalah menimbulkan kecintaan kepada zat yang memiliki sifat seperti itu Tuhan yang seperti itu sampai pada puncaknya wajibnya kita mentauhidkan Allah sebagaimana tidak ada sayyid kecuali Allah Ta'ala yang kedua Sehebat apapun kita ini di dunia, Mas kalian, seandainya semua para makhluk itu menganggap dia tuan yang bisa menaklukkan dirinya sehingga tuan besar maka hendaknya kita ingat di atas segala segala segala galanya kehebatan makhluk ini ada Allah Subhanahu wa taala sehingga akan melahirkan sifat tawadhu tawadhu kepada Allah dan sekaligus tawadhu menghasilkan tawadhu kepada para hamba Allah taala kemudian yang ketiga jangan sampai menyeret eh, manusia terseret ke dalam pengagungan kepada makhluk sehebat apapun makhluk itu karena makhluk bagaimanapun hebatnya mereka di bawah kekuasaan Allah di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala ini di sekalian yang mesti muncul dari ini buah ketika kita mengimani nama Allah yaitu As-Sayyid mudah-mudahan Allah SWT memahamkan kita tentang hakikat nama Allah As-Sayyid kemudian memberikan taufik kepada kita bagaimana muamalah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada para makhluk setelah kita mengetahui nama Allah yaitu As-Sayyid sehingga tahu diri siapa kita, siapa Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menduduki kedudukan Allah dalam memperlakukan hamba-hamba Allah karena merasa hebat, merasa besar, merasa bisa memberikan berbagai macam hal kepada yang lainnya yang sungguhnya semuanya itu hanya pinjaman dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian semoga manfaat buat sekalian dan minta maaf atas keterlambatannya semalam ronda. Demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.